يبقى القادر عيدا يختلف بكعيد Wailtahaku bihadu tarfi Darfi dan disamakan dengan jenis ini Yaitu jenis pertama yang tidak ada keistimewaannya lakinnahu laisa minhu meskipun bukan bagian darinya dalam mawadik tempat-tempat alaha khasais yang diklaim memiliki keistimewaan namun latas but tidak terbukti semisal kasir minal kubur banyak berbagai kuburan yang dikatakan diklaim sebagai kubur seorang nabi atau orang saleh atau jejak seorang nabi atau orang saleh dan semacam itu. Qad yakunu kasih tekan boleh jadi itu benar dan boleh jadi dusta. aksarul masyahid dan mayoritas masyahid ya, kuburan yang dikunjungi yang ada di muka bumi ini min hadza darbi jenis ini ini diklaim kuburnya orang soleh itu padahal bukan Final kubur asahiha karena kubur yang benar memang itu kubur seorang saleh seorang nabi wal maqamat dan jejak yang bisa dipertanggungjawabkan jejak nabi atau orang soleh bisa dipertanggungjawabkan itu kali lakukan dan sedikit sekali karena ghair wahid min ahli ilmi dan beberapa ulama mengatakan layas butu min kuburan ambia tidaklah terbukti min ambia ambia kubur para nabi tidak ada kubur para nabi yang benar kecuali kubur nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa dan menurut sebagian ulama yang lain jadi ada ulama yang mengatakan maka nabi wahid min alil ilmi yang beberapa ulama mengatakan kubur nabi yang benar cuma satu yang bisa dipertanggungjawabkan cuma satu itu kubur nabi namun wa ghairuhu ulama yang lain mengatakan berpendapat kotnya yasbut gairu hada boleh jadi terdapat kubur yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan itu juga. Misal kubur Ibrahim Al-Khalil alaihissalam Wakat yakul dan boleh jadi diketahui bahasa kubur fitil kenahiyah di daerah itu. Lakin yakau syak fi ainihi. Namun terjadi keraguan tentang pemastiannya apakah yang ini ataukah yang itu namun yang jelas daerah ini kekasir sebagaimana banyak dari kuburan para sahabat yang ada di pintu eh, Babu Sahir di kota Damaskus Final Ardo karena tanah itu Hui Marat telah diubah beberapa kali Fata'in maka memastikan Fatayinu kuburin maka masyarakat kubur kalau itu adalah kuburnya Bilal atau yang lainnya hampir-hampir tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ila min tarikin khasa kecuali dengan metode yang jelas. Ada sanatnya yang bukan ini adalah menjadi pertanggungjawabkan kuburnya Bilal. Wa ingkana meskipun lausa sepak seandainya benar, seandainya bisa dipertanggungjawabkan, layak ta'alak bihi, maka tidaklah berkaitan dengannya satu hukum, hukum syar'i. Ini makat uhdisa yaitu satu pakaian yang diadakan di dekat kubur kubur tersebut. Kubur Bilal atau yang lainnya. Seandainya ini benar, memang itu kuburnya Bilal, bukan berarti kemudian dibolehkan mengadakan berbagai ritual di dekatnya. Walaupun al-gharza akan tetapi yang tujuan yang paling pokok di sini adalah anubayin kita tidak menjelaskan. Bahasanya kelompok yang pertama yaitu mengagung-agungkan tempat yang tidak ada keistimewaannya itu ada dua macam. Yang pertama ma'al ilmi bi annahu la sota laha. Kita tahu atau orang itu tahu bahasanya kubur ini tidak ada keistimewaannya. Atau yang kedua, ma'adamil ilmi kita tidak yakin kalau ini memiliki kekhususan artinya ragu-ragu boleh jadi benar dan boleh jadi tidak benar Namun ada yang dipastikan ini bukan kubur bulan. Namun orang kemudian mengistimewakannya. Ini jelas 100% bukan kuburnya pula, namun orang memuja-mujanya. Ini jenis yang pertama jenis yang kedua tidak diketahui secara pasti apakah ini kuburnya bulan ataukah bukan yang jelas itulah ibadah wal amal ibadah dan amal tanpa ilmu dilarang bagaimana ibadah dan beramal bima yukhaliful ilma yang menyelisih ilmu yang benar itu juga terlarang ibadah yang menyelisih ilmu yang benar artinya apa kita yakin ini tidak benar itu terlarang atau kita tidak yakin kalau ini tidak benar cuma kita tidak tahu secara pasti ini benar atau tidak ini juga terlarang walau karena tuha dan umur seandainya menghafal dan memelihara perkara-perkara semacam ini ini kuburnya siapa kuburnya siapa minadin adalah bagian dari agama tentu tidak dilalaikan Falamma dha'a 'anil ummah al-mahfudi dunuha dan tentu tidak akan hilang dan umat yaitu umat Muhammad yang terjaga agamanya dan satu umat yang dijamin secara keseluruhan adalah terjaga dari salah wa aksi umat tajid al-hikayat dan mayoritas cerita-cerita yang kau jumpai berkaitan dengan kubur ini itu kau jumpai indah sadana pada juru kunci dan orang-orang yang al-mujawirina laha orang-orang yang tinggal di dekatnya yang mereka itu punya keinginan untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalangi manusia dari jalan Allah maka juru kunci kau terkadang menceritakan beberapa cerita tentang satu kuburan alat tibia takdir yang dalam cerita tersebut bisa memberikan pengaruh kepada orang untuk datang ke kuburan. Misalnya dia menceritakan bahasanya ada seseorang yang berdoa di dekat kuburan ini lalu dikabulkan doanya. Atau bernadar untuk kuburan kemudian Allah penuhkan penuhi hajatnya. hajat itu lalu terpenuhilah hajatnya dan cerita-cerita semacam itu lebih misli hadil umur dan gara-gara cerita-cerita semacam ini tuh betul asnam banyak berhala disembah. Fa'inal qawma kanu ahyanan yukhatibuna minal awsan atau yukhatibuna minal awsan karena banyak orang yang menyembah berhala itu ahyanan terkadang dia diajak bicara minal ausan oleh suara dari berhala dari nyembah pohon kemudian eh, pohon yang ajak bicara pada itu ada setan yang menyesatkan Perubama dan boleh jadi tukdo dipenuhi hajatnya jika dia bersengaja mendatangi tempat tersebut. Not, wadah itilah dan ini adalah cobaan untuk mereka orang-orang musyrik dan ahli bid'ah. Bagaimana hal ini adalah indah agar mereka semakin panjang atau imdad pertolongan ilahi untuk supaya sesat pertolongan dari setan supaya mereka makin sesat wa ikhwanuhum mutunahum fil ghaib dan saudara-saudara mereka membantu mereka untuk sesak Tumala yubesirun sehingga mereka tidak berkurang-kurang dari kesesatannya. Fa'inna Allah Ta'ala karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala solid memberikan kuasa alal insan untuk mengatur manusia aduahu asyautana kepada musuhnya itu setan bidunubi disebabkan dosa-dosa manusia dan berbagai bid'ah yang dikerjakan oleh manusia. Mas kata muhakik boleh jadi setan itu bisa mengatur dan menguasai manusia karena Allah beri kekuasaan. Ini disebabkan banyaknya dosa manusia dan berbagai bid'ah yang dia kerjakan. Wakadhalika jelas bagaimana terjadi li ahlil abdad kemarin telah kita bahas abdat itu orang-orang musyrik tauhid berhala terjadi di alam al abdat oleh orang-orang musyrik yaitu orang-orang Hindia orang-orang Hindu dan yang lainnya mereka nyembah berhalanya kemudian berdoa pada berhalanya dan langsung dikabulkan itu banyak maka terkabulnya doa itu tidaklah mestinya adalah satu hal yang benar para penyembah api, penyembah berhala, penyembah dewa-dewa mereka doa kemudian tiba-tiba langsung makbul makanya tidaklah dalil benarnya perkara ini Berubah dan terjadi kisah ada kubur-kubur yang dikiaskan dengan perkara yang Allah syariatkan untuk diagungkan min baitihi yaitu rumah Allah al-mahjuji yang di orang datang untuk berhaji ke sana atau hajar aswad yang Allah syariatkan untuk disentuh dan dicium disentuh dengan tangan ataukah dicium ka'annahu yaminuhu seakan-akan seakan-akan Hajar Aswad adalah tangan kanannya Allah terdapat satu hadis yang menjelaskan biasanya Hajar Aswad itu adalah bagikan tangan tangannya Allah, tangan kanannya Allah di muka bumi namun hadisnya baik. dan seakan-akan dia dalam masjid e, wal masajid dan dikiaskan dengan masjid-masjid alatiya itu yang merupakan rumah-rumah Allah maka dia dikiaskanlah Tetap boleh jadi orang itu memuja kubur disebabkan dikiaskan dengan Ka'bah, dikiaskan dengan Hajar Aswad, dikiaskan dengan masjid. Wa iman wa innama ubidat asyamsu. Hanyalah matahari disembah demikian rembulan gara-gara kias. Bil maqayis gara-gara kias. Dimaksudkan yaitu footnote yaitu kias mentekiah akliyah, kias logika dan logika yang jadi sandaran para ahli filsafat wal mantiqiyun dan para ahli mantik dalam keyakinan mereka dan kias-kias yang tidak bersandar dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'alaf dan Syekhul Islam memiliki satu kitab musta'fid yang lengkap firat untuk membantah ahli filsafat judulnya adalah Arab ala Mantiqi dan Alhamdulillah Pematbu' sudah tercetak Wabi misli di subhat dengan subhat-subhat semisal ini terjadilah kesyirikan pada penduduk bumi. Wakat sah dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi melarang nadar Bakal Nabi mengatakan inna layak tu khair. Sesungguhnya nadar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju minal bahil. Namun nadar itu hanyalah supaya orang yang pelit beramal mau beramal. Hadisnya dikatakan oleh Bukhari dan Muslim di Muslim diletakkan di bab babun nahi an nazri wa annahu la yurdu syai'ah bab bahasanya nazar larangan untuk bernadar dan bahasanya nazar itu tidaklah bisa mencegah sesuatu sakit kemudian bernazar supaya nggak mati itu nggak bisa mencegah mati Nah, di sini melarang untuk mengucapkan nazar dan ulama berselisih pendapat tentang hukum larangannya. Ada yang mengatakan hukum mengucapkan nazar makruh dan ada yang mengatakan hukumnya haram. Yang mengatakan haram berdalil dengan minal bahil karena Nabi sebut orang bodoh itu pelit dan pelit itu haram. Namun yang benar karena dari itu hukumnya makruh dan tidak sampai derajat haram karena diperintahkan untuk memenuhi nazar jika nazar itu nazar taat kalau seandainya itu mengucapkan nazarnya adalah haram kata itu yang lebih tepat adalah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan adat. Namun makruh, namun seandainya telah terucap maka wajib dilaksanakan. Faidakan nada taat maka seandainya nada ketaatan al muta'alliqah yang berkaitan bisa dengan syarat itu tidak ada faedahnya. Nada taat yang berkaitan dengan syarat seandainya saya sembuh saya akan bersedekah dan seterusnya Nabi katakan tidak ada manfaatnya dan tidak mendatangkan kebaikan. Maka bagaimanakah dengan binat dengan nada untuk yang tidak ada bahayanya dan tidak ada manfaatnya. Lama ijabat doa, pun terkabulnya doa ketika orang itu berdoa di kubur wali, kubur togut. Apa sebabnya? Kata Syekhul Islam, kat yakunu sababuhu, boleh jadi sebabnya karena itu rodai ini adalah doa orang yang terpaksa amma yujibun mutara idza da'ahu bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah itu mengabulkan doa orang-orang yang terpaksa orang yang sengsara atau bisidkihi karena ketulusannya dalam doa Wakat yakun dan berjadi sebabnya dan semata-mata kasih sayang Allah dan boleh jadi amran adalah satu perkara yang telah Allah tetapkan untuk terjadi bukan karena doanya seandainya dia tidak doa pun Allah akan menetapkan perkara tersebut cuma kebetulan Allah menetapkan seandainya dia tidak berdoa maka Allah akan, akan terjadi demikian maka bukan karena doanya dan menjadi lau asbab pada sebab-sebab yang lain Pengkhianat, meskipun sifat-sifat yang lain tersebut adalah fitnah akan jadi godaan atau bencana fi hakidai untuk orang yang berdoa. Fa'inan alamu maka kita tahu secara yakin bahwa orang-orang kafir terkadang yustajab dikabulkan doanya. Fayuskauna lalu diturunkan hujan pada mereka. Diberi kemenangan, dibantu dan diberi rezeki mak doa pada mereka berdoa pada berhala-berhala mereka dan mereka tawasul dengan berhala-berhala tersebut. Bagaimana firman Allah Kulan numidu masing-masing dari mereka kami bantu haula wa haula mereka mereka yang beriman wa haula dan mereka mereka yang kafir min apa irafik dari karunia Rabbmu maka atau Rabbika mahdura dan tidaklah pemberian Rabbmu itu dibatasi hanya untuk orang yang beriman saja, tidak untuk orang kafir. Maka inilah sebab kenapa maka doanya orang kafir itu dikabulkan. Karena karunia Allah tidaklah terbatas pada kelompok tertentu. Wa naukan karena rijalun minal insi. Terusnya ada sejumlah Orang yauduna bil minal jin minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin wazaduhum rahaqa lalu mereka ini menambah jin tersebut rahapan semakin melampaui batas wa asbabul dan sebab terjadinya hal-hal yang ditakdirkan pihak umurun adalah banyak perkara yang ia tulu tidak duha yang akan panjang jika disebutkan satu persatu dan ini bukanlah tempat untuk merincinya yang jelas al khalqi kewajiban makhluk adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh para utusan dan meyakini bahasanya dalam ajaran para rasul itu terdapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu yang pokok. Adapun sebab kenapa orang kafir doanya dikabulkan, ahli bid'ah doanya dikabulkan, maka itu banyak sebabnya jelas pemakan atau orang juga mahzurah Wala alih dan boleh jadi aku insya Allah akan menjelaskan sebagian sebab-sebab pengaruh hal ini di buku yang lain. Kemudian pasal berikutnya adalah zamani et makani jenis yang kedua itu malah khosisa tempat yang memiliki keistimewaan namun ini tidak layak tadi menunjukkan kalau harus dijadikan sebagai aib tidak pula menyebabkan kita sholat di dekatnya atau berbagai ibadah yang lain ing dahulu di dekat tempat itu di antara tempatnya adalah kubur para nabi dan orang saleh Fakat jahat dan terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari salaf yang melarang menjadikan kubur orang soleh sebagai aib, baik dalil umum ataupun dalil khusus. Dan mereka pun menjelaskan makna aib. Dalil umum Dikatakan oleh Abu Dawud dikatakan oleh Abu Dawud dalam sunahnya hadasan Ahmad bin Saleh Qal qara'tu ala Abdullah bin Nafi. Kata Ibnu Hajar kita ke tentang Abdullah bin Nafi, sikotun sahihul kita, sahih yang Kalau hadisnya diriwayatkan dari kitab, maka sahih. Namun fihim laut linun. Namun kalau dia dia melihatkannya dari hafalan, maka dia lembek. Kalau akbarani Ibnu Abi Zikrin An Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum kubura janganlah kalian jadikan kubur kalian rumah kalian sebagai kubur wala taj'alu qabra dan janganlah kalian jadikan kuburku sebagai aib fasalu alayya dan bersalahlah untukku maka selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Kata Syekhul Islam, hada isnadun hasanun. Hadis ini sanadnya hasan. Karena para perawinya seluruhnya adalah orang-orang yang fikih yang terkenal. Akan tapi Abdullah bin Nafi Asagir Al-Faqih Al-Madani seorang ahli fikih dari kota Madinah muridnya Imam Malik fihi linun layinun eh, fihi linun eh, ada pada dunia kelembean namun kelembeannya itu telah membuat cacat untuk hadisnya Yahya bin Ma'in mengatakan dia siqah kata Syekhul Islam wahas buka bi Ibn Ma'in muwafiqah cukuplah Ibnu Ma'in cukuplah bagimu Ibnu Ma'in yang mensahihkan dan mensikohkannya kata Abu Zu'ah la kata Abu Hatim Ar-Razi laisa bil hafid wawal layinun dia adalah seorang yang lebih hadisnya ta'rifu hibdahu wa tungkihu ada hafalannya yang kalian akui benarnya dan kalian ingkari maka hafalannya ada yang bermasalah dan sampai ada yang benar komentar Syekhul Islam tentang perkataan Abu Hatim dan Abu Zo'ah hadil ibarah kalimat-kalimat ini dari mereka di dalam menurunkan hadisnya Abdullah bin Nabi dari derajat sahih oh, Tanzil menurunkan hadisnya Abdullah bin Nabi dari derajat sahih menuju derajat hasan tidak sampai dhaif Kenapa? Karena tidak ada khilaf bahasanya beliau adalah seorang yang adil dan seorang yang faham, seorang yang faham agama. Dan al-ghalib yang dominan pada diri beliau adalah terjaganya hafalah. Akan tapi terkadang keliru, dan kadang-kadang. Dan tadi kata Abu Hatim al razi ada hafalannya yang diterima dan ada yang diingkari. Kata Islam, Tumah dan hadis dan hadis ini adalah mimma yu'rafu min hibdihi adalah hafalannya Abdullah bin Nafi yang diakui dan bukan yang diingkari. Kenapa? Kok ini termasuk yang diakui di annahu sunnah madaniyah. Karena hadis ini adalah sunnah Madinah. Apa maksudnya enam yaitu sunnah yang dikerjakan di kota Madinah atau yang terkenal dalam pandangan ulama-ulama Madinah. Dan hadis ini adalah satu hal yang dibutuhkan fikih untuk fikihnya, untuk fikih. Dan dia adalah pakar fikih. Pemislu hada dan maka hadis-hadis semisal ini maka itu dikuasai oleh seorang pakar fikih. Kalau hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang diperlukan dalam ilmu fikih maka seorang ulama ahli fikih biasanya hafal dengan baik. Sebab itu hadis itu memiliki banyak penguat min ghairi tarikihi tanpa melewati Abdullah bin Nabi Karena hadis ini diriatkan min dan ukhra dari jalur-jalur yang lain. Fama baqiya munkara. Maka kesimpulannya maka tidaklah hadis ini hadis yang diingkari. Dari riwayatnya Abdullah bin Nabi Semengi itu waktu jumlah dan masing-masing kalimat dalam hadis ini dilihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di asanid ma'rufah dengan sanat-sanat yang terkena. Pak Inamal Horduna, namun tujuan pokoknya, tujuan intinya di sini adalah melarang menjadikan kubur sebagai Kemudian dia menyebutkan syawahid. Dilihatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya. Qal hadasana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qal hadasana Zaid bin Habab, Al yang Ja'far bin Ibrahim. Siapa itu Ja'far bin Ibrahim? Min waladi Dul Junahai. Keturunan Dul Junahai. Siapa itu Dul Junahai? Gelarnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ya, gelarnya Dul Junahai. Karena dua tangannya terputus dan digantikan oleh Allah dengan dua saya. Maka disebut dengan gelarannya Dul Junahain dan Ja'far bin Ibrahim ini masih keturunannya Ja'far bin Abi Talib. Dia mengatakan ada sana Ali bin Umar an Abi an Ali bin Husain. Beliau Ali bin Husain ini melihat seseorang yang mendatangi satu celah yang ada di dekat kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia masuk ke dalam celah lalu berdoa. Maka Ali bin Husain melarangnya dan mengatakan, maukah aku ceritakan padamu satu hadis yang aku dengar dari bapakku dari kakekku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Rasul mengatakan janganlah kau jadikan, kalian jadikan kuburku sebagai aib dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur fa inna taslimakum karena ucapan salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada maka berdasarkan hadis ini Ali bin Husain menilai bahasanya berdoa di dekat kubur Nabi itu adalah termasuk menjadikan kubur Nabi sebagai aid. Di sini dilihatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafid dalam kitab Ikhtarahu Minal Ahadis hadis-hadis pilihan beliau yang jiat, yang jahit-jahit yang tidak ada dalam sahihain yaitu dalam kitabnya Al-Mukhtarah dan persyaratan Al-Maqdisi di kitabnya Al-Mukhtar ini lebih baik daripada persyaratan Al-Hakim dalam sahihnya. Namun yang lebih tepat adalah tidak mengatakan, tidak menyebut mustadraknya Al-Hakim dengan istilah sahih. Namun kita katakan mustadrak saja. karena judulnya bukan juga juga bukan sahih dan isinya pun juga banyak yang tidak sahih. Penguat yang lain diatkan oleh Sa'id dalam sunannya. Al hadatsana Hibban bin Ali. Qal hadatsani Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan dan budaknya Fatimah binti Walid adalah salah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya dinasika oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Nasai dan yang lainnya. Namun kalau hadisnya dari Abu Hurairah itu tidak karuan. Ikhtalatat alaihi hadis Abu Hurairah. Kalau riwayatnya riwayatnya Muhammad bin Ajlan dari Abu Hurairah itu baik lemah karena tidak terjaga, rusak hafalannya untuk hadis-hadisnya Abu Hurairah. Tak ulama jarh takjud memang luar biasa. Ini hadisnya bermasalah kalau ceritanya dari Abu Hurairah. Bukan hadisnya dari bukan Abu Hurairah, tak, tak masalah. Dari Abu Sa'id Maula Al-Mahri kalau kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menjadikan baiti rumahku sebagai aib. Karena rumah Nabi itu nanti akan jadi kuburan Nabi. Dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Berselawatlah untuk di mana saja kalian berada, karena selawat kalian akan sampai kepada dan masih dilihatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya Hadasan Abdul Aziz bin Muhammad Qal akhbarani Suhail bin Abi Suhail Qal ra'ani Al-Hasan bin Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib melihat aku indal kubur di dekat kubur Nabi lalu dia memanggilku sedangkan dia ada di rumahnya Fatimah ya ta'asya sedang sedang makan malam lalu dia mengatakan padaku haluma ilal asya marilah ke sini kita makan malam maka aku katakan aku tidak mau Kemudian beliau bertanya, Mali ro'aituka indal kubri, kenapa aku lihat engkau berada di dekat kubur Nabi? Maka aku, kata, aku katakan, aku mengucapkan selamat mendoakan untuk Nabi. Fakal maka beliau mengatakan idza dakhaltal masjid fasad Kalau memang engkau mau per, mau perlu ke masjid, ya, silakan ucapkan salam tapi jangan bersengaja ke kubur Nabi. Ini kalau ke kubur Nabi itu itu adalah apa? Eh, menurut beliau, menurut Al Hasan bin Al Hasan ini, kalau orang itu tujuannya ke masjid Nabi, mau sholat, nah, dan sekalian ziarah Nabi, sampingan ziarah Nabi itu sampingan, tidak dan kalau orang berdatang sengaja tujuannya untuk ke makam Nabi ya ini jangan. Itu larang. Kita katakan cara yang benar untuk jangan Nabi tidak terkalkan masjid fasalli. Jika engkau masuk masjid, yaitu jika engkau perlu ke masjid mau sholat bersama atau yang lainnya. Setelah itu pulang selesai sholat kemudian mampir sambilan sampingan itu ke kubur Nabi tidak apa-apa. Salim maka ucapkanlah salam untuk Nabi. Namun kalau untuk datang cuma semata-mata mau kubur Nabi ini jangan. Kemudian beliau berdalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumahku sebagai aib dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai mana kubur. Sungguh Allah melaknat Yahudi karena mereka menjadikan kubur para nabi sebagai tempat sholat. Bersalawat kepadaku, maka selawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada dan Al Hasan bin Al Hasan mengatakan ma'antum maman bil Andalus ila sawa. Tidaklah kalian dengan orang yang di Andalus dalam masalah mendoakan Nabi kecuali statusnya sama. Nah dua hadis ini kata Syekhul Islam wahadani al mursalan. Dua hadis ini statusnya mursal hadis tentang furujah tadi dan ini yang makan malam ini dua-duanya kata semisal adalah hadis mursal namun mursal itu kelemahan yang ringan min hadainil wajahaini al mukhtalifai dan dia berasal dari dua jalur yang beda, orang-orangnya beda. Yadulani ala subutil hadis maka kedua jalan jalur yang berbeda ini menunjukkan benarnya hadis ini hadis ini naik ke derajat hasan kenapa? karena kelemahannya ringan yaitu irsal kelemahannya ringan yaitu mursa kemudian ini berasal dari dua jalur yang berbeda Jika eh, kaidah ada yang dianggap oleh sebagian ulama hadis jika dua jalurnya berbeda tidak sama orang-orangnya dan kelemahannya cuma semacam ini maka naik derajat menjadi hasan itulah ini adalah kebutuhan hadis dan dia melebih-lebih Berihtaja berhujah Orang yang memursalkan dengannya Orang yang memursalkan itu berhujah dengannya Maka ini menunjukkan Kalau hadis tersebut adalah hadis yang benar Indah menurut orang yang memursalkan Maka hadisnya adalah hadis yang benar Walau yang yakun meskipun tidaklah diriwayatkan dari wujud musnadah. Musnadah di sini maknanya mutasilah. Dan ini berkaitan dengan masalah mursal. Meskipun tidaklah diriwayatkan dari jalur-jalur yang bersambung hada ini selain dua jalur ini ya. Seandainya hadisnya itu tidak ada kecuali dua jalur ini saja Maka hadisnya adalah jadi dalil Pakai Fakaifa maka bagaimanakah waqad dan musnada telah kita sebutkan di awal adanya hadis yang musnad yang bersambung yang isinya sama itu hadis Abu Hurairah tadi Di sisi pendalilan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kubur yang paling utama di atas muka bumi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya untuk menjadikan aib. Maka kubur selain Nabi itu lebih lebih terlarang. Kainan mengkana. Siapapun kubur tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan masalah itu dengan sabdanya. karena kalian menjadikan kubur kalian sebagai rumah kalian sebagai kuburan. Apa maknanya? La tu'atiluha anisolati fiha. Janganlah kalian kosongkan rumah kalian. Tidak digunakan untuk sholat. Sholat fardu untuk perempuan atau sholat sunnah untuk laki-laki. Janganlah kalian kosongkan rumah kalian dari doa dan membaca Al-Quran. Maka jadilah kalian, rumah kalian bimanzilatil kubur seperti kuburan. Maka Nabi perintahkan bitahari ibadah untuk me ya, memperhatikan ibadah di rumah dan melarang untuk mengkhususkan ibadah di kuburan. Perkara ini adalah perkara yang aksu kebalikan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu orang Nasrani, dan dilakukan oleh para ahli bidah yang tasabuh dengan Nasrani. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiallahu anhu Nabi mengatakan, Ija'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikalah min sebagian salat kalian yaitu salat sunnah di rumah kalian dan janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Min di sini li tabahin. Jadi Sayyidina Bukhari dan Muslim di Bukhari ini ditaruh oleh oleh Bukhari di bab karohiyatis sholat fil maqabir. Terlarangnya sholat di dekat kuburan. Maka dijadikan dalil oleh Bukhari untuk mengatakan terlarang sholat di dekat kuburan. Kok bisa? Karena diambil dari walatat tahiduha kuburo. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan yang tidak pernah digunakan untuk ibadah maka rumah yang tidak digunakan untuk ibadah itu adalah kuburan maka ini menunjukkan bahwa kuburan adalah bukan tempat ibadah dan termasuk ibadah adalah sholat maka dari wala tatah itu kuburan Bukhari meletakkan hadis ini di bab karohiyatus sholat fil makabir Dan hadis ini menunjukkan dianjurkannya sholat, namun tidak semua sholat, sebagian sholat saja karena minnya litabaid itu sholat sunnah di rumah. Nah, karena itu hadis ini dilihatkan oleh <coughs> Muslim dan diletakkan dalam bab istihbab salatin nafilah di baitihi. Anjuran sholat, namun tidak semua sholat sholat sunnah di rumah. bisa diambil dari sholat sunnah? karena dari min litabaid di sini. Diriatkanlah Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi, Nabi katakan, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan karena setan itu lari dari rumah yang yusma terdengar surat Al-Baqarah dibacakan di dalamnya. Maka di sini dalil cara mengusir jin yang mengganggu satu rumah itu cara yang sahih ada dengan rajin-rajin eh, dan banyak-banyak dibacakan surat Al-Baqarah di rumah itu. Tumaina kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benah ya setelah melarat mengiringi larangan untuk menjadikan kubur Nabi sebagai ed dengan sabdanya. Bersalahlah untukku maka salat kalian sampai kepadaku di mana saja kalian berada Dalam hadis yang lain, karena ucapan salam kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian ber, kalian berada. Yusiru maka Nabi berisarat. Bahasanya mayalana apa yang akan aku dapatkan dari kalian yaitu salat dan salam dari kalian akan aku dapatkan min kurbikum baik kalian dekat dengan kuburku ataukah kalian jauh dari kuburku maka tidaklah perlu bagi kalian untuk menjadikan kuburku sebagai aid. Dan hadis-hadis dari Nabi yang menunjukkan bahasanya sholat, sholawat dan salam kita itu akan ditunjukkan kepada Nabi itu sangat banyak. Diatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Abu Sahar Humaid bin Ziyad dari Yazid bin Abdullah bin Qasid dari Abu Hurairah Rasul mengatakan Mamin ahadin semua orang yang disalim alaiya mengucapkan salam untukku tidak illa wadallahu alaiya ruhi kecuali pasti Allah akan mengembalikan rohku ke dalam badanku sehingga aku bisa menjawab ucapan salamnya Tapi hadis ini kata Syekhul Islam hadis ini ala syartul muslim sahih menurut persyaratan muslim wa misla dan semisalnya dia Abu Dawud dari Aus bin Aus radhiallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhir banyak-banyaklah berselawat untuk kepada hari Jumat dan malam Jumat maka amal yang dianjurkan pada saat malam Jumat dan hari Jumat adalah banyak-banyak membaca selawat dan benarlah tidaklah hidup satu bid'ah kecuali akan hilang satu sunnah ketika orang itu menghidupkan bid'ah yasina malam Jumat maka orang tidak mengenal sunnah memperbanyak salawat pada malam Jumat orang kenalnya malam Jumat yasina ini baca salawat namun yasina maka sebenarnya salat kalian ma'rudatun alaih akan ditunjukkan kepadaku para sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimanakah selawat kami akan ditunjukkan padamu pokok arafta Sedangkan engkau telah hancur Maka Nabi katakan Sudah Allah mengharapkan bumi Untuk memakan jasad para Nabi Maka jasad para Nabi itu utuh Tidak hancur dimakan oleh bumi Berdasarkan hadis ini Aroma itu maknanya Sororomima apa itu romiman? Abaman balia, tulang yang hancur. Maka jika bersambung dengan tak bamir, maka faaf saunuhotain, maka bahasa yang cari paling fasih adalah dengan memecah idromnya Ramah. Lalu dalam bahasa yang lain sama riwayat sebagaimana dalam satu riwayat aromat atau aromat arom mata dengan terjadinya min namun boleh juga ditakfif aromta jadi maknanya aslinya adalah aroma minnya pasti aroma dari kata-kata romim kalau bersama dengan tak maka ada dua cara baca bisa aram mata, bisa aram ta. Namun yang lebih fasih adalah aram ta, memecah loh Dan dalam Musnad Ibn Abi Syaibah dari Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ansallah indah kuburi sami tubuh. Siapa yang bersalat di dekat kuburku maka aku mendengarnya dan siapa yang bersolat untuk al nah iya di tempat yang jauh nah, maka disampaikan kepada aku dilihatkan oleh ini dengan semakna ini dan dilihatkan oleh Said dan yang lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan Inallah punya Allah Subhanahu Wa Taala wakala menugaskan di kubur di dekat kuburku malaikatan sejumlah malaikat yang menyampaikan untuk bumi umat salama salam dari umat dan hadis-hadis yang lain yang banyak dia dalam dalam masalah ini Maka hadis ini, hadis Nasai ini terlihat foto tempat teks di lafaz di Nasai Innallah malaikat dan sayahin Allah memiliki malaikat yang tugasnya keliling-keliling di muka bumi yubalihuni an umati salam bertugas untuk mengucapkan salam untukku kata Suyuti dalam jamik Sahih hadis sahih Maka seandainya hadisnya Ibn Abi Syaibah itu di atas sahih, maka berarti dalam masalahnya ada tafsir. Ya. Kalau orang tetapkan salam sedekat kubur Nabi, maka Nabi mendengarkan langsung dan Nabi menjawabnya. Namun kalau yang dari jauh, maka disampaikan oleh malaikat. Dan seandainya hadis Ibn Abi Syaibah itu bermasalah, maka yang jelas hadis ini adanya malaikat yang tugasnya semacam ini adalah hadis yang sahih disahkan oleh Syaikh al Bani. Maka bersifat umum. Baik orang yang dekat ataupun jauh itu semuanya disampaikan kepada Nabi oleh para malaikat. Maka hadis ini inna allaha inna lillahi malaikatan sayahin ini dalil bahasanya mayat tidak mendengar. Jika Nabi saja tidak mendengar, namun disampaikan dari ada malaikat yang menyampaikan, maka orang yang mati selain Nabi itu lebih imbabil Allah untuk tidak mendengar. Orang yang teriak-teriak di dekat kuburannya Namun untuk e, untuk lebih jelasnya tentang masalah ini harus kita ketahui hadis tadi Ibnu Abi Syaibah tadi. Sami tuhu. Ini adalah permasalahan ya uh, sebenarnya khilafiyah istihadiyah di antara para ulama tentang apakah mayit itu mendengar apakah tidak jika ada orang yang teriak-teriak di dekat kuburannya. Sebagian ulama mengatakan mendengar dan ini yang dipilih oleh Ibnu yang di Arau sebagian ulama mengatakan tidak mendengar Namun jika kita memilih pendapat tidak mendengar Makanya ada manfaat tambahan Sudah Pak ini bisa mengkat orang-orang yang berdoa dan minta-minta sama kubur orang soleh dan yang lainnya. Kenapa manfaatnya? Karena mayat tidak mendengar. Namun ulama yang mengatakan mayat itu mendengar ada orang yang ngomong dan teriak-teriak di dekat kuburnya itu bukan berarti membolehkan meminta-minta sama mayat. Maka nggak boleh orang itu curang mengatakan uh, eh, uh, eh, minta-minta bah, pada mayat kemudian beralasan dengan ulama yang mengatakan kalau mayat berdengar. Maka ulama yang mengatakan mendengar itu pun tidak membenarkan kesyirikan. Cuma kalau seandainya kita memilih pendapat yang tidak mendengar maka ini lebih mengkat kesyirikan. Namun sebenarnya masalah ini adalah akhaf agak lebih ringan. Saya jelas pendapat yang lebih kuat adalah tidak mendengar. Berdasarkan hadis ini. Innalillahi malaikatan sayahid. Kemudian tapi ini yang paling afdal min ahli baiti dari ahli bait dari keluarga Nabi yaitu Ali bin Husain atau anhu melarang dari karajul orang tersebut untuk mengkhususkan doa di dekat kubur Nabi dan dia berdalil dengan hadis di atas. Sedangkan dia beliau juga perawi hadis yang mendengarnya dari bapaknya itu Husain dari kakeknya itu Ali. Maka beliau lebih tahu tentang makna hadis daripada orang lain. Fabayyana maka beliau menjelaskan maka saya bersengaja untuk berdoa dan semacamnya berdoa di bersengaja di tujuan pokok datang dari dari rumahnya adalah untuk berdoa maka itu telah menjadikan kuburan tersebut sebagai aid berdasarkan hadis tadi furjah tadi maka di sini dalil baca orang yang bersengaja ke kuburan apa tujuannya ke kuburan berdoa kepada Allah maka ini telah menjadikan sebagai aid yang terlarang. Maka hadis ini dalil bahasanya orang Syiah itu pembohong. Mereka mengatakan pengikut ahli bait, namun mereka tidak mengikuti ahli bait. Karena sebuah hal bahasanya, bagaimana kemarin kita bahas ketika di footnote membahas kuburnya Badawi di Mesir, bahasa Rafidah orang yang pertama kali memuja-muja kuburah. Kalau kita lihat ahli bait adalah orang yang melarang perbuatan semacam ini ini di antara bukti dan sekian banyak bukti kedustaan orang-orang Syiah. Demikian juga anak pamannya itu Hasan bin Hasan yang merupakan ulama ahli baiti, syekh ahli baiti. Ada di antara ulama ahlul bait. Karihab beliau melarang Yaksidar Rojul Seorang itu bersengaja datang ke kuburan untuk mengucapkan salam dan semacamnya ketika dia masuk masjid. Namun datang ke kuburan Nabi itu adalah ketika ada lu ke masjid dan ke kuburan Nabi itu sampingan. Mau ada berpendapat bahasanya hal tersebut adalah termasuk menjadikan kuburan Nabi sebagai aib. Fangtul maka lihatlah hadis sunnah sunnah ini bagaimanakah tempat keluarnya adalah dari penduduk Madinah dan dari ahlul bait yang mereka mereka ini lahum mereka memiliki hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedekatan nasab dan kedekatan rumah karena mereka lebih membutuhkan hal semacam ini daripada yang lain maka nulaha abad maka penduduk Madinah dalam masalah ini lebih menguasai Wal id dan id jika jadikan nama sebagai tempat id makani maka id makani itu maknanya bisa tempat yang orang itu bersengaja untuk kumpul di sana atau orang buhu lil ibadah indahu orang itu sering mendatanginya untuk ibadah di dekatnya maka id makani memiliki dua pengertian tempat adalah tempat yang ditujukan untuk kumpul-kumpul di sana dalam periode tertentu yang kedua adalah satu tempat yang sering didatangi dengan sengaja orang sering datang ke situ untuk beribadah di situ. Yang satu satu, intiab artinya adalah itian marah pada ukhra. Datang eh, marah pada ukhra. Sering datang. Dan datang, besok lagi datang, besok lagi datang. Dalil kalau sering datang untuk beribadah di sana adalah id tadi. Ya, dari Ahlul Bait tadi. Dari Ali bin Husain dan dari Hasan bin Al Hasan tadi menjadi dalil bahasanya eh, orang itu sering eh, tempat yang sering dikunjungi itu statusnya adalah eh Idza dakhalta al-masjid fasalli. Perkataan Al-Hasan bin Al-Hasan. Jangan dikhususkan. Kemudian berdalil melarang hal ini mengkhususkan kubur Nabi untuk berdoa di sana dengan larangan tatah itu baiti aida. Karena ada yang berdoa di Furujah, di hadisnya Ali bin Hussein dan bersengaja untuk datang ke dekat kubur Nabi untuk berdoa dilarang dan didalili dengan kata tersebut berida. Maka di sini tidak ada istimewa. Maka dalam dua di sini tidak ada istimewa, tidak ada acara kumpul-kumpul di kuburan. Mbak datangi kuburan. Maka menunjukkan bahasanya eh, daripada bersengaja mendatangi kuburan dan itu sering kekufuran itu maka itu adalah menjadikan sebagai id dan saya mendatanginya untuk beribadah di sana atau untuk bukan ibadah sebagaimana sunnah masjidil haram mina dan musdalifah serta arafah Allah jadikan sebagai id makani maka batang dinas tempat kumpul untuk bagi manusia mereka kumpul di sana yang tabu naham mereka mendatanginya untuk berdoa berzikir dan mengadakan manasik Demikian juga orang-orang musyrik memiliki tempat-tempat yang mereka datangi untuk kumpul-kumpul di sana. Maka ketika datang Islam, maka Allah menghapus itu semua. Bahkan minal amkinah dan tempat jenis kedua ini termasuk di dalamnya adalah kubur para nabi dan orang-orang saleh dan kubur-kubur yang ya juzu boleh jadi adalah kubur orang-orang saleh. Ditakdir dengan kita anggap ini adalah kubur orang-orang saleh. Bahkan sairul kubur semua kubur juga termasuk dalam hal ini. Dalam jenis yang kedua. Karena kubur seorang muslim itu memiliki kehormatan. majati sunnah sebagaimana dalam hadis. Karena kuburan seorang muslim adalah rumah seorang muslim yang sudah meninggal maka tidak boleh dibiarkan alaihi di, di, di atas kuburan tersebut ada syekh minan najasa najis di atasnya tidak boleh ada najis di kuburan bil ittifaq atas selesai sudah jelas sepakat ulama ya, ulama sepakat tidak boleh jika kita lihat di kuburan itu ada kotoran untuk kita biarkan harus dibersihkan membersihkan membersihkan kuburan dari kotoran, dari najis dan itu adalah kuburan muslim adalah satu hal yang masuk bi itifak dengan sepakat ulama demikian pula tidak boleh diinjak walayudas tidak boleh diinjak tidak boleh pula dijadikan sandaran Ing dana demikian pendapat kami Hanabilah dan pendapat jumhur ulama bahkan layu jawir tidak boleh uh, kuburan itu berdekatan dengan sesuatu yang mengganggu maye, semisal perkataan atau perbuatan yang kotor orang itu tidak boleh mengucapkan ucapan kotor dan perbuatan yang buruk di dekat kubur mayit kata Syekhul Islam ini yuk menyakiti orang yang sudah mati dan dianjurkan ketika mendatangi kubur untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan Dan jika mayat tersebut itu adalah afdal, adalah orang yang istimewa, maka haknya untuk dihormati akad aukadu lebih ditekankan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qayyim mengatakan baik mendengar. Itu tambahan dari yang buat mendengar. Hah? Jadi tambahan dari buat yang mendengar. ini memang dalil mereka. Hmm. Jadi kalau menurut ulama yang mengatakan tidak mendengar, itu adalah kekhususan, pengecualian. Dasarnya perkataan Umar. Nah, ini apakah mereka mendengar? Tapi Umar itu punya pemahaman yang pemahaman ini diajarkan oleh Nabi bahasanya Allah itu tidak mendengar itu dalil mengatakan tidak mendengar